ونشكره atas nikmat dan limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul tamassuki bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan ajallun ni'am. Nikmat yang paling besar yang paling agung, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ayuhal ikhwatu fillah Pada kesempatan malam hari ini Saya ingin menyampaikan Sebuah nasihat yang sesungguhnya nasihat ini lebih terkhusus didirikan diperuntukkan untuk saya pribadi demikian pula kepada para ikhwas kalian nasihat itu adalah bersabar di atas al-haq bersabar di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar untuk senantiasa berjalan di atas al-manhajul haq di tengah-tengah gelombang fitnah yang terus menerus menerjang dan menerpa dan berusaha untuk menyeret satu persatu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Gelombang fitnah syubuhat dan syahwat seakan tiada henti yang mengharuskan kita untuk senantiasa bersabar barang siapa yang senantiasa bersabar dengan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Wa bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan dari mereka imam-imam yang senantiasa membimbing kepada kebenaran berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Fabis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran yang disertai dengan keyakinan akan diraih kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di tengah keterasingan Islam jauhnya mayoritas kaum muslimin dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang berpegang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bagaikan seorang yang menggenggam bara api sebagaimana yang diberitakan oleh Rasuluna Al-Karim sallallahu alaihi wasallam sayati ummati atau sayati ala ummati zamanun as-sabiru ala dinihi kal ala al-jamr akan datang kepada umatku ini satu zaman seorang yang bersabar berjalan di atas agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Seorang akan merasakan kesulitan hal yang memberatkan, namun dia harus bersabar. Sendiri berada di sebuah kampung. Namun dia istiqamah di atas al-haq. Di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu adalah merupakan jalan menuju kebahagiaan. Meskipun ketika di dunia dia tidak memiliki teman yang berjalan bersamanya di atas sunnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak." Jamaah yang selamat itu, al-firqatun najiyah itu adalah yang sejalan dengan al-haqq meskipun engkau sendirian. Meskipun seorang hidup sendirian di tengah-tengah kampungnya yang mayoritas mereka tidak berjalan di atas hidayah tidak terbimbing dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya seorang berusaha untuk menyabarkan dirinya Dan ketika dia merasa bahwa dia berada dalam keterasingan menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jangan dia bersedih hendaknya dia senantiasa mengingat beberapa nas dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi penghiburnya. Adapun dari kitab Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul Maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ayat ini merupakan busyra lil mu'min yang istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang taat kepada Allah dan Rasulnya meskipun mereka terasing dalam kehidupan dunia seakan-akan dia tidak memiliki teman maka hiburlah diri kita dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini apabila seseorang bersabar maka suatu saat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kebahagiaan dan itu merupakan buah dari kesabaran dan keyakinan berkumpul bersama dengan para nabi, rasul, siddiq, syuhada, salihin. Mereka lah orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pendamping seorang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kita memohon kepada Allah. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam jannahnya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah sal minta apa yang engkau inginkan kata Rabi'ah radhiyallahu taala anhu as'aluka murafaqataka fil jannah aku memohon agar aku menjadi pendampingmu di dalam al-jannah. Beliau tidak mengharapkan sesuatu dari nikmat dunyawiyah. Beliau tidak mengatakan berdoalah kepada Allah agar aku menjadi orang yang kaya raya. Karena dia mengetahui sangat meyakini bahwa dunia faniyah. Dunia ini akan sirna, kekayaan itu akan hilang maka dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkannya menjadi pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan yang kekal di akhirah yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya Aku meminta agar menjadi pendampingmu di dalam al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam aw ghaira dzalik. Mungkin yang lain meminta yang lain. Kata beliau huwa Itu saja yang aku minta wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "A'inni ala nafsika bi kathrati sujud." bantulah aku untuk meraih keinginanmu dengan memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasakan kebahagiaan bersama Rasulullah di akhirat. Maka seorang mukmin seorang salafi yang meyakini kebenaran al-manhajus salafi sebagai pedoman hidupnya. Meskipun dalam kehidupan dunia dia dijauhkan dari rufaqa salihin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepadanya menjadi ahlul jannah hidup bersama dengan hamba-hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uridat alayya al-umam فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد Satu ketika diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Aku melihat ada seorang nabi pengikutnya segelintir orang, ar-rahat. Ar-Rahad antara hitungan 3 hingga 10. Ada yang mengatakan antara 3 hingga 9. Ya, ini segelintir orang yang mengikutinya. Sedikit. Aku melihat seorang nabi pengikutnya satu. Aku melihat seorang nabi pengikutnya dua orang. Bahkan aku melihat seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah juga seharusnya menjadi penghibur bagi seorang mukmin yang istiqamah di atas al-haq bahwa hidup dalam keterasingan bukan hanya dia yang mengalaminya namun telah dialami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat terdahulu. Seorang nabi hanya memiliki pengikut segelintir, satu orang, dua orang, beberapa orang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Al-Allamah Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini termasuk faedah yang beliau sebutkan la yajuzul iqtiraru bil kathra tidak diperbolehkan seorang tertipu dengan jumlah yang banyak jumlah yang banyak belum tentu benar bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk negatif di dalam firman-Nya wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah apabila engkau menuruti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah tabaraka taala ketika engkau dalam keadaan terasing di tengah-tengah kaummu di tengah-tengah kampungmu jangan bersedih itu termasuk di antara kondisi sebagian para nabi dan rasul. Yang wajib bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ats-tsabatu 'alal haqq. Kokoh di atas kebenaran. Meskipun dalam keterasingan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Beliau mengatakan bada al islam ghariban wa sayaudu kama bada'." fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing seperti awal mulanya. Maka tuba bagi orang-orang yang hidup dalam keterasingan itu. Di antara makna tuba disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Tuba adalah merupakan nama pohon di dalam al-jannah. Yani berita gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi ghuraba alladzina yuslihun 'inda fasadil ummah yang senantiasa mendatangkan perbaikan di tengah-tengah umat yang rusak. mendapatkan berita gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi ahlul jannah maka hendaknya seorang bersabar merasa nikmat hidup bersama Al-Qur'anul Karim bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di atas sunnah dan sabarkan diri-diri kita ma'asyiral ikhwah apabila kita bertemu saudara-saudara kita di sebuah kampung yang mereka juga berjalan bersama kita di atas al-haq sabarkan diri kita bersama mereka alhamdulillah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adanya lingkungan seperti ini di ma'had di tengah masyarakat yang jahil yang tidak mengerti tentang al-Islam sahih lalu kita dipertemukan dengan al-ikhwan berjalan di atas sunnah tariqatus salaf lalu kemudian kita bersama-sama ta'awun alal khair alal birri wa taqwa saling memberi faedah saling menasihati saling memberi wasiat kepada kebaikan yang ini menghafal Al-Quran, yang ini menghafal hadis, yang lainnya belajar fikih, dan seterusnya, saling memberi faidah. wallahi ini merupakan nikmat yang besar yang wajib untuk kita pelihara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul kahfi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا sabarkan dirimu sabarkan dirimu bersama dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di petang hari. Sabarkan dirimu bersama mereka. Sabar bersama dengan hamba-hamba Allah yang saleh yang taat kepada Allah Jalla wa ala. Sabarkan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yuriduna wajha. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum dan jangan sekali-kali engkau memalingkan dirimu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya karena engkau mengharapkan kenikmatan hidup di dunia karena mengharapkan harta, dunia, kemewahan, akhirnya engkau meninggalkan saudara-saudaramu yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berjalan di atas sunnah kamu tinggalkan demi untuk mendapatkan apa yang engkau kejar dalam kehidupan dunia kemewahan harta yang melimpah kedudukan jabatan dan hal-hal yang lain yang menggiurkan dalam kehidupan dunia. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kedua matamu berpaling dari mereka. Maksudnya dirimu. Jangan engkau meninggalkan mereka. Karena hanya mengharapkan al-hayati dunia. Perhiasan kehidupan dunia yang fana. Yang akan sirna dan akan punah wa la tuti' man aghfalna dan jangan sekali-kali engkau menuruti orang yang kami lalaikan hatinya an zikrina dari mengingat kami dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jangan engkau menuruti mereka wattaba'a hawa dia mengikuti hawa nafsunya wa kana amruhu sehingga urusannya itu furuta urusannya tercelai berai kehidupannya bukan merupakan kehidupan yang berkah problemnya tidak terselesaikan belum selesai satu permasalahan muncul lagi permasalahan yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya Allah Azza wa Jal dia membantunya. Dia menginginkan kehidupan dunia, dia mengharapkan kemewahan dunia yang menyebabkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal meninggalkannya. Allah berpaling darinya. Jika Allah berpaling dari seorang hamba, Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, siapa yang akan mampu memberi pertolongan kepadanya? Bukannya kebahagiaan yang akan dia raih, namun kesengsaraan di atas kesengsaraan. Kebinasaan hidup di dunia dan di akhirah. Wallahul musta'an. Berbeda keadaannya dengan seorang mukmin yang menjadikan tujuan utamanya dalam kehidupan dunia ibtigha ridwanillah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia hidupnya pas-pasan bahkan orang melihatnya orang ini kurang penghasilan kadang-kadang kita melihat sebagian ikhwanuna masya Allah hidup di tempat mungkin kita mengatakan itu gubuk. Ya. Untuk membuat kamar saja di dalam ruangan itu nggak bisa saking sempitnya. Di situ dia tinggal. Disitulah dapurnya. Ya. Disitulah dia bersama dengan keluarganya, namun dia merasakan nikmat yang luar biasa. Dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya yang tidak dirasakan oleh sekian banyak orang-orang kaya itu. Dia merasa nikmat dengan ilmu. Dia merasa bahagia dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang di antara ikhwanuna dia lebih rela tinggal di rumah-rumah yang kecil. Orang mengatakan itu gubuk. Padahal keluarganya Masya Allah. Ada yang anggota dewan, ada yang ah, tajir, dagang besar. Tapi dia lebih memilih untuk hidup bersama dengan ikhwan yang istiqamah di atas sunnah. Karena dia merasakan itulah kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah dengan harta. Kebahagiaan bukanlah dengan kemewahan. Sebagian menyangka bahwa tanda kebahagiaan itu adalah ketika seorang memiliki rumah yang lapang, mewah, punya mobil, masya Allah. Orang-orang memandangnya, pakaiannya neces, bergaya, dia menyangka bahwa itulah kebahagiaan. Dan dia mendapatkan itu dalam kehidupan dunia. Namun di akhirat, bagi seorang yang kafir, bagi seorang yang fajir, yang berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, sesaat. Apabila mau telah menjemputnya, telah hilang kebahagiaan itu harta yang dia kumpulkan bukan untuk dia akan berpindah ke tangan ahli warisnya berbeda seorang yang istiqamah di atas sunnah ya dia merasa nikmat dengan kehidupannya di dunia bersama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung seorang hamba, dia muslim, lalu mendapatkan rezeki yang kafaf, rezeki yang cukup. Yang tidak mengharuskan dia mengemis, meminta apa yang ada di tangan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi sifat qana'ah kepadanya. Itulah kebahagiaan. Terkadang di antara ikhwan kita, ya, dia beraktivitas mencari nafkah di pagi hari, target sampai jam 10 atau jam 11 pagi. Kerjaannya jual tempe misalnya. Jualan tempe atau yang semisalnya. Sampai jam 11 selesai pulang dia ke rumahnya selebihnya dari waktu yang dia miliki ngaji belajar belajar bahasa Arab belajar nahwu belajar hadis belajar tafsir masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang besar kepadanya ya. sebahagian di antara ahlu dunia yang sibuk dengan dunianya itu terheran-heran melihat ikhwanuna ahlus sunnah ini orang kerjaannya apa sih lima waktu terlihat terus di masjid santai selesai sholat pun ngobrol di situ hah kadang-kadang dari zuhur ngobrol saling memberi faedah sampai mendekati asar habis asar ngaji lagi ba'dal maghrib ngaji lagi Ba'dal Isya masih nongol di masjid, menghafal Al-Quran Al Karim. Ini orang kerjaannya apa sih? Tapi begitu tenangnya dia. Seakan-akan tidak ada problem yang dihadapi. Sementara mereka ini pontang-panting. Menghabiskan waktunya dari pagi hari sampai kadang-kadang lembur di malam hari untuk mencari nafkah itu pun masih terasa kurang. Terus berusaha menambah dan menambah. Allahul musta'an. Kebahagiaan hidup ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ketika seorang lebih fokus kepada tujuan utamanya hidup di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya, silahkan dia mencari apa yang Allah Azza wa Jal berikan berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada dunia mencari nafkah silahkan mau menikah silahkan menikah lagi pun silahkan ya. wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat ini yang utama kehidupan akhirat. Selebihnya, ah, jangan kamu lupa ada bagian untukmu dalam kehidupan dunia. Tidak mengapa. Ya. Jangan dikira seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah nggak bisa makan, nggak dapat minum. Tidak sama sekali. Alhamdulillah mereka merasa nikmat dalam kehidupannya. Karena hakikat dari kehidupan itu adalah keberkahan dalam kehidupan dunia. Sehari yang berlalu itu terasa bermanfaat. Ketika dia mencari nafkah, dia meyakini bahwa mencari nafkah itu adalah merupakan ibadah. Sehingga dia semangat mencari nafkah karena keyakinannya bahwa itu adalah ibadah dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa sadaqah ketika seorang memberi nafkah kepada keluarganya yahtasibuha ihtisaban mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala maka itu sedekah yakin bahwa itu ibadah Selesai dia mencari nafkah, dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga usia itu terus berjalan, waktu terus berlalu, dia merasa waktunya itu berberkah dalam kehidupannya. Namun ketika seorang melewati masa-masa hidupnya, usianya berlalu begitu saja, dalam keadaan dia tidak mendapatkan hal-hal yang memberi manfaat dalam kehidupannya, terkhusus kehidupan akhirat. Maka ini musibah. Jangan sampai dia termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu Kata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam tafsir suratul Kahf beliau mengatakan إذا رأيت وقتك يمضي وعمرك يذهب ولم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا ولم تجد بركة في الوقت فاحذر أن يكون قد أدركك قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا apabila engkau melihat waktumu berlalu begitu saja umurmu pergi meninggalkanmu sementara engkau tidak menghasilkan sesuatu yang berfaedah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan engkau tidak merasakan ada berkah dalam waktu yang berlalu itu, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Dilalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti hawa nafsunya sehingga Allah Azza wa Jalla meninggalkannya. Tidak ada berkah dalam kehidupan. Wa kana amruhu furuta. Di antara ciri-ciri seorang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana amruhu furuta ini apabila waktunya berlalu dalam keadaan tidak ada hal-hal yang ber, memberi manfaat. Siang hari dia sibuk dengan permainan-permainannya, yang melalaikan. Di malam hari dia begadang dengan hal-hal yang menyibukkannya dari zikrullah, melalaikannya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesengsaraan hidup. Maka sebelum seorang hamba itu mendapatkan kesengsaraan di perjalanan yang berikutnya di akhirat, maka hendaknya seorang segera mengoreksi diri. Muhasabah apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, umur kita manfaatkan untuk apa. Apabila kita meyakini bahwa itu bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, amalkan. Segera melangkah ke depan. Namun apabila kita melihat ternyata kegiatan ini tidak mendatangkan manfaat, untuk dunia demikian pula akhirah, maka segeralah berpikir untuk melihat kegiatan-kegiatan yang lainnya, hal-hal yang lainnya yang lebih bermanfaat. Seorang hamba hendaknya senantiasa melihat apa yang aslah liqalbihi, yang lebih maslahat untuk hatinya, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah nasihat yang singkat yang seharusnya ditujukan kepada diri saya pribadi demikian pula kepada al-ikhwah sekalian semoga memberi manfaat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin saya mohon maaf dengan segala kekurangan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh